Maka dibawakan di sini beberapa hadis di mana hadis-hadis ini menjelaskan tentang adab-adab berpuasa. Qala al-muallif rahimahullah قال بسبد النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما عجل الفطرة متفق عليه وقال تسحروا فإن بالسحور بركة وقال إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإن لم يجد فلي على ماء فإنه طهور Hadis-hadis ini yang pertama sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al Imam Al Bukhari dan Muslim dari hadis Sahal bin Sa'id Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu di mana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, لا يزال الناس بخير senantiasa manusia yakni muslimin bikhairin dalam keadaan baik ma'ajjalu al-fitrah selama mereka menyegerakan berbuka hadis ini dibawakan sebagaimana tadi disinggung tentang adab adab as-saum. Maka di antara adab-adab orang berpuasa adalah berbuka. Maka di dalam berbuka pun ada tata caranya. Di antara tata caranya adalah apa yang tersebut di dalam hadis ini yaitu menyegerakan berbuka dan disebutkan keutamaannya dalam hadis ini la yazalun nasu bi khairin senantiasa manusia yakni muslimin dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka Tentunya menyegerakan ketika telah masuk waktunya. Dan waktu berbuka adalah tenggelamnya matahari atau waktu maghrib. Maka menyegerakannya langsung ketika telah masuk waktu maghrib. yakni dengan menyaksikan langsung tenggelamnya matahari atau dengan mendengarkan al-azan mendengarkan al azan yang menunjukkan telah masuk waktu maghrib maka bersegera dia berbuka dan tidak mengakhirkannya sampai kemudian agak malam menunggu sampai keluarnya bintang-bintang maka ini menyelisihi sunnah di dalam hadis yang lainnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yazalu ummati ala sunnati ma lam tantazir fi fitriha an-nujum." La yazalu ummati senantiasa umatku ala sunnati berada di dalam rel sunnahku. ma Malam tantadir fitriha selama ketika berbuka tidak menunggu-nunggu terbitnya, munculnya bintang-bintang. Kemudian disebutkan beberapa adab di dalam berbuka yaitu berbuka disunnahkan dengan yang pertama rutab. Kemudian memulainya tentunya memulai membatalkannya dengan rutab. Jika tidak ada maka dengan tamar. Jika tidak ada rutab, tidak ada tamar maka dengan air. Dia memulai berbuka. Dan tentunya jika dia setelah itu mengkonsumsi yang lain maka mendahulukan apa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu disebutkan karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yuftiru ala rutabat qabla an yusalliya fa illam yakun rutobat fa ala tamarat fa illam takun Samarat hasa hasawat min ma'in. Dari Anas beliau berkata karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika berpuasa yuftir membatalkan puasanya ala rutabat dengan rutab. Rutab adalah forma yang masih segar masih basah atau belum kering. Nah, kalau di sini eh, yang antum mungkin bisa lihat di biasanya dijual sekarang di pasar-pasar atau eh, di Indomaret yang ada kotaknya itu. Nah, apa capnya, palem atau apa? Lihat kan? Hmm. Itu rutop yang seperti itu. Kalau yang sudah tua seperti yang biasa eh, dilihat di masjid-masjid, maka ini adalah tamar yang sudah hitam atau yang sudah tua. Biasanya itu sudah tersimpan lama, sudah enam bulan mungkin, bahkan mungkin sampai di Indonesia itu sudah tersimpan setahun mungkin. Nah, di awal Ramadan inilah yang dikirim ke negeri-negeri biasanya ke Indonesia Nah, sudah kering sedemikian rupa. Dan ini tamar. Intinya memulai dengan rutab dan berbukanya disebutkan membatalkan puasanya qabla an yusalli sebelum salat maghrib. Ini dia membatalkan puasanya demikian. Korma tidak ada korma maka dalam takun hasa hasawat min ma'in meneguk meminum beberapa tegukan dari air yang ada. Kalau kemudian dia hendak menyantap yang lainnya, maka setelah ini yang afdal, yang sunnah apa yang dicontohkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah demikian. Dan ini adalah sunnah dianjurkan dan afdal. Adapun jika dia tidak melakukan ini maka tidak mengapa tetapi dia meninggalkan yang afdal kemudian juga diajarkan membaca zikir atau doa waktu eh, berbuka Hadis yang masyhur dan ma'ruf di tengah di antara kita adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza aftara qala dhahaba adh-dham'a wa ibtalat al-'uruq wa thabata al-ajr insyaallah." Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berbuka membaca ini, "Dhahaba adh-dham'a" telah hilang rasa haus, "wa al-'uruq" dan telah basah kerongkongan wasabatil ajar insyaallah dan balasan telah ditetapkan pahalanya insyaallah dan ini tentunya dibaca bukan sebagai permulaan berbuka tetap kita kalau mau makan maka memulai baca apa baca bismillah kemudian di tengah-tengah tidak mengapa sambil dia makan membaca yang ini atau di permulaannya lupa. Intinya selama dia berbuka, maka dianjurkan dia membaca doa ini. Nah. Ada sebuah hadis yang salah dipahami dan ini sering disampaikan mungkin karena salah penerjemahan yaitu di antara doa yang makbul adalah doa apa orang berpuasa saat berbuka. Pernah dengar ini? Nah, dan ini keliru karena keliru dalam penerjemahan atau keliru di dalam e, memahami lafaz hadis. Karena hadis yang benar dengan lafaz <clears throat> walisaim du'aun mustajabah hatta aftara. Walisaim du'aun mustajabah dan bagi orang berpuasa itu ada doa yang dikabulkan. Artinya doanya orang berpuasa dikabulkan. Nah, eh, lafat hatta ini sering ternukil dengan lafat hina. Kalau hina artinya memang waktu berbuka. Tetapi lafat ini keliru. Di dalam hadis yang benar lafadznya adalah hatta. Apa bedanya? Kalau hina itu ketika sedang berbuka. Tetapi kalau hatta orang berpuasa dia dikabulkan doanya sampai dia berbuka. Ya, ini sampai selesai dia berpuasa. Sehingga keutamaannya adalah orang berpuasa dikabulkan doanya selama dia berpuasa hatta aftar sehingga dia apa berbuka. Dan lafaz ini lafaz yang sahih, lafaz yang sahih. Kadang-kadang orang menukil dari kitab-kitab fikih yang kitab-kitab fikih ini menyampaikan hadis dari maknanya dan kadang-kadang pun keliru seperti ini tadi dengan lafaz hina ketiga yang benar adalah apa hatta jadi berpuasa orang yang berpuasa dikabulkan doanya sampai dia apa berbuka maknanya adalah sampai dia selesai berpuasa sehingga orang berpuasa sejak dia berpuasa mulai masuk waktu waktu fajar ketika dia berpuasa berdoa insya Allah dijanjikan untuk dikabulkan dan terus sampai siang hari sore hari menjelang maghrib nah sehingga dengan ini tidak benar mengkhususkan ketika hendak berdoa menunggu waktu hendak berbuka dikhususkan untuk berdoa Wallahu taala alam bisawab yang tepat adalah tadi bahwasannya labat hadis dilafatkan dengan hatta saim du'aun mustajabah bagi orang yang berpuasa ada doa yang dikabulkan hatta sehingga dia aftara sehingga dia berbuka <clears throat> sehingga waktunya lebih panjang dibanding hanya sekedar saat berbuka. <clears throat> Dan ini faidah yang disampaikan oleh Syekh Abdullah Al-Bukhari. Nah, hafizahullah. Dan ini subhanallah kita para asatid jangankan antum, kita para asatid baru memahami perkara ini belakangan. Hmm, ketika Syekh Abdullah Al-Bukhari menjelaskan di masa-masa ini belakangan ini tentang masalah as ini juga pelajaran bahwasannya kita terus butuh untuk belajar. Walaupun tahun-tahun yang lalu sudah pernah belajar sholat, sudah pernah sering membaca, atau tahun-tahun yang lalu sudah sering membaca tentang puasa, tetapi kadang-kadang ada perkara-perkara yang kita keliru. Dan disinilah pentingnya terus kita tetap belajar. Nah, dan ini contohnya. Kita dalam perkara ini Eh, anak dulu Ramadan ketika di Madinah sering duduk bersama Syekh Ibrahim ar rahaili bersama dengan Ustaz Komar. Biasanya ketika menjelang maghrib berdoa. karena yang kita pahami dulu demikian. Ternyata yang benar adalah apa yang telah disinggung. Dan banyak sesungguhnya perkara-perkara kalau kita terus belajar ini akan mengoreksi apa yang kita salah. Nah, hanya sekedar faidah adalah juga zikir. Zikir ba'da salat. Nah, Bagaimana tangan antum ketika zikir pada salat? Tangan kiri atau tangan kanan? Ketika subhanallah, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Dengan tangan apa? Nah, bagaimana caranya? Coba. Ayo. Ini keliru. Dan ini keliru seluruhnya. Kata kita para asatid keliru. Nah, dan subhanallah ini baru kita ketahui daurah kemarin faedah yang disebutkan oleh Syekh badar al badar. Yang benar adalah memang sesuai dengan lafaz hadis Rasulullah ketika berzikir apa aqada. Nah, bermula dari lafaz. Salah di dalam memahami lafaz akan salah pula memahami maknanya. Aqada itu adalah menutup dan membuka. Ini makna aqada. Paham ya? Tapi kalau seperti ini itu namanya ada menghitung. Sedangkan lafad hadis adalah aqada. Sehingga lafad hadis prakteknya di apa Syekh Badr al Badr menyatakan Syekh bin Bas menyebutkan ketika ditanya bagaimana mengamalkannya begini begini bagaimana subhanallah subhanallah subhanallah terus satu persatu kemudian setelah itu menghitungnya sampai membuka buka nah, kalau ini ruas ruas ini namanya ada dan ini salah di dalam memaknai, mempraktekkan al-hadis. Bisa dipahami. Sehingga yang benar adalah aqaja di dalam hadis dan hadis ini akhrajau Abu Daud. Yang benar ketika menghitung subhanallah subhanallah subhanallah dan terus kemudian sampai di sini dihitung lagi subhanallah subhanallah subhanallah terus demikian. Selesai kembali lagi. Ini yang namanya aqaja. Menutup, membuka, menutup, membuka. Dan Syekh Badar menyatakan, Anda bertanya kepada Syekh Al-Luhaidan, termasuk kibar ulama yang masih hidup sekarang, yang ada dalam Muqtilah Sunnah Daimah, mencontohkan demikian. Dia sambil, uh, Syekh kemudian awalnya duduk di bawah, kemudian Syekh Badar duduk di atas kursi agar ikhwa asatid melihat semua yang benar adalah demikian. Dicontohkan oleh Syekh Al-Luhaidan. Nah. Bukan demikian. Ini kesalahan di dalam memahami apa? Apa? Lafaz. Dari lafaz al-hadis. Nah, di sini pentingnya sekali lagi untuk kita terus belajar. Kadang sesuatu yang kita sangka benar, ternyata sesungguhnya ini keliru. Keliru. Dan berdasarkan lafaz hadis, cara yang seperti ini keliru. Yang benar bagaimana? Nah. Sudah selesai, kemudian balik lagi. Ini yang namanya aqadah. Adapun dihitung ruas per ruas itu namanya ada. Itu namanya ada ya uddu menghitung. Memang sama-sama menghitung tapi lafaz menghitung dalam hadis zikir yang dianjurkan 33 itu adalah Rasulullah eh, disebutkan dalam sebuah hadis dengan lafaz aqada. Nah, bukan lafaz ada tetapi aqada. Sehingga prakteknya akoda itu demikian membuka menutup apa ruas jarinya sambil menghitung jumlah. hmm. ini diantara contoh daripada apa perkara perkara kemudian juga tentang batasan masjid nah kita tanya batasan masjid dan dijelaskan oleh Syekh masjid kalau tidak ada pagarnya maka batasnya adalah tembok masjid sehingga ini misalnya tidak ada pagar di luarnya. Maka batasan masjid adalah tembok ini. Maka kata Syekh boleh dia berjual beli di luar itu. Tapi kalau masjid itu ada pagar yang menutupi maka pagar itu adalah bagian daripada masjid. Tidak boleh dia jual beli, bayar, transaksi, tawar menawar di tempat yang itu masih di dalam pagarnya. Nah, sampai-sampai Syekh Muhammad bin Hadi rahimahullah eh, disebutkan oleh Syekh Usama ketika apa masuk masjid atau keluar dari masjid melihat di halaman masjid halaman sudah keluar ya dari bangunan kemudian di halaman nah di dalam pagar ada orang jualan siwak biasa di Saudi di luar masjid itu ada orang jualan siwak nah ini jualannya di dalam oleh Syekh Muhammad bin Hadi ditarik dagangannya dipindah ke luar masjid, luar pagar. Dan ini batasan-batasan yang seperti ini sekali lagi penting karena apa? E, menentukan hukum. Maka dari sini kita anak pribadi sempat berpikir berarti kita kalau sholat di masjid yang di luar bangunan masjid tetap ada kuburan tetapi dia di dalam pagar Nah, ada beberapa tempat tempat kemarin eh, kita mengalami yang demikian. Nah, ini sebenarnya berarti kan kuburan itu di dalam masjid, ya kan? Ketika dia di dalam pagar. Nah, sementara kita dilarang sholat di dalam masjid yang ada kuburan. Nah, ini perkara besar sesungguhnya mungkin butuh untuk dikoreksi kembali. Nah, Allah Ta'ala alamu bisawab. Ini faedah. Sekedar ya, untuk kita pahami dan tentunya penting untuk meluruskan pemahaman dari yang keliru. Kemudian disebutkan di sini di antara adab adab berbuka adalah eh, di antara adab adab puasa adalah sahur. Al-Mu'allif Syekh Al-Allamah Syekh Sa'di rahimahullah uh, membawakan hadis Akhrajah al-Bukhari dan Muslim juga hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Anas bin Malik di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda tasaharu fa inna fis sahuri barakah Tidaklah kalian makan sahur karena sesungguhnya pada makan sahur itu ada barokah. Nah, maka ini adab berikutnya daripada adab as-saum yaitu apa? Sahur, makan sahur. Dan disebutkan di dalam hadis ini atau faedah yang bisa diambil hadis dari hadis ini di antara adab berpuasa yang pertama adalah sahur adalah makan sahur. Kemudian faedah hadis ini menjelaskan tentang keutamaan makan sahur. Yaitu di mana makan sahur itu adalah barokah bagi mereka yang berpuasa. Dan barokahnya tentunya memperkuat sehingga dia kuat untuk berpuasa akan berbeda dengan orang yang berpuasa tanpa sahur. Tentunya biasanya lebih lemah. Kemudian juga di dalam hadis yang lainnya dari hadis Amr bin Al-As di mana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Faslun ma baina siyam ma baina siyamina wa siyami ahli kitab aklatus sahur." Pembeda antara puasa kita dan puasanya ahlul kitab, al-Yahud dan Nasara adalah aklatus sahur, yaitu makan sahur. Artinya kita umat Nabi, umat Islam, disunnahkan makan sahur. Sedangkan mereka tidak makan sahur. Dan kita diperintahkan untuk menyelisihi al-Yahud dan Nasara terlebih-lebih dalam perkara al-ibadah. Kemudian juga disebutkan di dalam hadis yang lainnya di antara keutamaan sahur ini Hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'ala al mutasahhirin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya yusallun bersolawat alal mutasahirin untuk orang-orang yang makan sahur. Ini fadilah yang luar biasa. Apa makna salawat? Asal makna salawat adalah doa. Apa? Doa. Maka karenanya salat itu dikatakan salat karena seluruh gerak-gerak aktivitas dalam salat itu adalah doa. berdiri berdoa baca Al-Fatihah, rukuk berdoa yakni dengan zikir, sujud berdoa dengan zikir yang disebutkan dan seterusnya. Tetapi ketika disebutkan dalam ayat misalnya inna allah wa malaikatahu yusallun Allah dan para malaikatnya berselawat. Apakah Allah berdoa? Maka makna salat, salawat kalau itu dari Allah maka dinukil oleh Al-Imam Al-Bukhari ucapan salat, as-salat minallah adalah asana pujian Allah. ini ketika Allah berselawat kepada hambanya maknanya adalah apa? Allah memuji. Paham ya? Bukan Allah berdoa. Kalau salawat itu dari makhluk maka itu berdoa. Paham ya? Ketika kita bersalawat kepada Nabi itu artinya kita mendoakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita mendoakan Nabi. Dan hadis ini memberikan pelajaran bagi kita keutamaan orang yang sahur di mana Allah bersalawat untuk orang-orang yang sahur yakni memuji hamba-hambanya memuji Allah eh, Allah memuji di langit sana hamba-hambanya yang mereka itu bangun sahur untuk berpuasa, bangun sahur dan makan sahur untuk berpuasa. Demikian pula para malaikatnya. Mereka berselawat, yakni mendoakan kebaikan untuk orang-orang yang eh, melaksanakan sahur. Kemudian makan sahur ini adalah perkara yang sangat ditekankan. Sampai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis menyatakan tasaharu hendaklah kalian sahur walau bi jur'ah min ma'in sahurlah kalian walaupun hanya bisanya meminum seteguk air Nah, ini misalnya bangunnya agak terlambat, betul-betul tidak ada makanan dan kalau mencari makanan keburu azan, maka dia minum air sedapatnya walaupun seteguk minum seteguk air. Dan banyak sekali hadis-hadis yang menyebutkan perintah-perintah untuk sahur. Tetapi apa hukumnya? Hukumnya sunnah sebagaimana kata al hafidh la khilaf, tidak ada khilaf di antara ulama bahwasanya hukumnya adalah sunnah. Disebutkan Al-Hafidh dalam syarah sahih Al-Bukhari. Nah, sahur kapan waktunya? Sahur dinamakan sahur karena ini lafat waktu. yakni sahur itu makan yang dilakukan waktu sahur. Waktu sahur itu adalah tengah malam menjelang subuh. Nah, waktu malam menjelang subuh. Sehingga sesungguhnya walaupun kalau seseorang misalnya jam 12 malam, jam 11 malam misalnya sahur, kalau dia niat sahur ini sahih. Tetapi sesungguhnya secara sunnah, secara sunnah amaliyah ini eh, tidak tepat yang tepat adalah dia sahur menjelang waktu subuh. Nah, tersebut di dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Bilalan yu'adzinu bil-lail, fakulu washrabu hatta yu'adzina ibni ummi ummu Maktum." Sesungguhnya Bilal ketika azan masih itu masih waktu malam. Fakulu washrabu. Perhatikan lafaz ini baik-baik. Maka silakan kalian terus makan minum yakni sahur hatta yu'adzina ibni ummi maktum sampai ibni ummi maktum azan. Kita tahu bahwasanya disunnahkan dalam azan fajar ada apa? Azan sebelum masuk waktu. Dan ini sangat dekat kan menjelang waktu subuh. Maka salap dulu karena dekatnya dengan waktu subuh yakni uh, makan ketika azan pertama atau bahkan mulai makan ketika azan pertama bilal azan sehingga orang-orang kemudian berpikir apakah ini sudah habis maka Rasulullah menjelaskan bahwasannya masih tetap kalian boleh makan dan minum sahur. Nah, karena azannya Bilal itu adalah masih waktu malam. Yani ini contoh keadaan bagaimana zaman itu makan sahur waktunya adalah ini. Sampai juga ditanya di dalam hadis Anas, eh, berapa jarak antara waktu sahur nah, dengan azan maka hadis yang masyhur yang sering kita dengarkan apa? Qadra khamsin al-ayah. Yani sebatas membaca 50 ayat-ayat Al-Qur'an. Hadis ini memberikan faedah bahwasanya sangat dekat jarak waktu sahur dengan azan. Yani dicontohkan tentunya ini adalah perkiraan. Kira-kira demikian kebiasaan Rasul ketika sahur dengan demikian juga kebiasaan para sahabat yaitu sebatas sejarah 50 sebatas waktu membaca 50 al-ayat bukan kemudian diambil faidah dari hadis ini disunnahkan baca 50 ayat nah setiap masjid membaca 50 ayat sebelum azan bukan itu maksudnya Kenapa? Kalau itu faidahnya nih saya diamalkan oleh ha, Rasul. Nih saya diamalkan oleh sahabat. Buktinya Rasul justru makan sahur ketika itu. Bukan membaca 50 ayat. Bisa dipahami. Dan para sahabat makan sahur ketika itu. Bukan membaca 50 ayat. Kalau dipakai membaca 50 ayat habis tidak makan sahur. Nah. bahkan juga kadang menggambarkan panjangnya terawih para sahabat dulu sampai apa para sahabat takut kalau-kalau sudah habis waktu sahur atau sampai masuk waktu as-sahur. <clears throat> Intinya bahwasannya di antara adab dari adab-adab berpuasa adalah makan sahur. Dan makan sahur ini adalah sunnah dan dia merupakan barokah, fadilah. Dan banyak keutamaan bagi orang yang makan sahur, di antaranya barokah bagi orang berpuasa dan makan sahur dan juga di antaranya adalah di mana Allah dan para malaikat berselawat untuk mereka-mereka yang makan sahur dan juga pembeda membedakan antara eh, pembeda antara sahur eh, puasa ahlul kitab dan puasa kita muslimin adalah makan sahur. Nah, Amém. yang dibawakan di sini hadis yang ini masih terkait dengan anjuran berbuka apa yang dimakan ketika berbuka fa'in tidak aktor ahadukum yuftir ala tamrin jika kalian berbuka maka berbuka memulai dengan makan tamr korma. fa'in lam yajid yuftir ala ma'in. Kalau tidak mendapatkan maka dia berbuka memulai dengan meminum air. Air yang ma'ruf ya, air yang murni. Fa'innahu tahurun karena air itu adalah tahur pensuci, pembersih. Membersihkan luar badan, membersihkan juga bagian dalamnya badan. Nah, ini ujian bagi oh, kita yang berbuka. Apakah ya ini latihan untuk kita mengkondisikan diri kita tidak apa tergiur dengan makanan-makanan yang ada untuk kemudian memulainya dengan makanan-makanan itu tetapi hendaklah kita tergiur melatih diri untuk tergiur memulai dengan as-sunnah maka memulai dengan tamar atau kalau ada rutab jika tidak ada tamar kemudian jika tidak ada maka memulai dengan air putih. Setelah itu mau mengkonsumsi yang lain, maka ini tidak mengapa. <clears throat> Berikutnya adab as-saum yaitu adab yang ini terkait dengan akhlak. Terkait dengan apa meninggalkan dosa-dosa. Dan ini berpengaruh terhadap kesempurnaan puasa. Dibawakan hadis akhrajau al-Bukhari dari Abi Hurairah, sanadnya sampai kepada Abi Hurairah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yada' qaul zur wal amal bihi wal jahla فليس في أن يدع طعامه وشرابه رواه البخاري من لم يدع Barang siapa yang tidak bisa meninggalkan kaulat zur wal amal bihi, yakni amal zur. Ma makna kaulat zur wal amal zur? Kata Syekh Sa'di rahimahullah dalam kitab yang lainnya, kaulat zur adalah kaul yang mengandung dosa. Barang siapa yang tidak bisa meninggalkan ucapan-ucapan yang mengandung dosa, dusta, nah misalnya mengadu domba misalnya, gibah misalnya, namimah, wal amal bihi. Apa makna amal bihi amal zur? Yaitu segala perbuatan yang mengandung dosa. Baik perbuatan tangan, Nah, perbuatan mata memandang yang diharamkan, perbuatan telinga mendengarkan dengan sengaja mendengarkan yang diharamkan. Nah, mendengarkan musik. Nah, memandang yang diharamkan atau dengan tangannya mengambil sesuatu yang haram, mencuri, merampok, korupsi. Nah, kakinya melangkah ke tempat-tempat yang haram. Na'udzubillah. Maka wal jahla dan tidak bisa meninggalkan al jahl. Al jahl di sini juga kebodohan yang itu adalah perbuatan dosa yang dilakukan karena kebodohannya. Falaisa lillahi haja maka Allah tidak butuh amak terhadap perbuatan dia yadak ta'amahu wa syarabahu. Allah tidak butuh dengan perbuatan dia yang hanya meninggalkan makan dan minum tetapi tidak mau meninggalkan dosa-dosa ketika berpuasa. Maka demikianlah sesungguhnya Ramadan. Saum Ramadan adalah tarbiyah, pendidikan agar kita menjadi orang yang taat, taat melaksanakan perintah-perintah dan juga meninggalkan larangan-larangan. Dan ini makna la'allakum tattaqun, ya, ini agar kalian jadi orang bertakwa, yaitu orang yang selalu disiplin melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan-larangan. Maka barang siapa yang puasanya tidak melaksanakan perintah Allah, Nah, puasa tetapi tidak sholat. Kemudian tidak meninggalkan larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dia tidak mendapatkan maksud dan hikmah daripada puasa tersebut. Maka Allah menyatakan falisalillahi hajah. Allah tidak butuh dengan amalannya. Yang dia hanya meninggalkan makan dan minum. Maka ini peringatan bahwasannya perbuatan dosa apa? merusak merusak kebaikan puasa, merusak kesempurnaan puasa. Sebagaimana dia juga merusak keimanan, merusak hati. Dan apa yang disebutkan di sini kalimat yang sangat ya ini ringkas tetapi dia menyeluruh. Man yada qaulazur, barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan yang mengandung dosa apa saja. Kalau tahu itu adalah dosa. Nah, dia tidak tinggalkan dan juga amalan zur, apa saja amalan. Dia tahu itu adalah dosa. Dan juga perbuatan kejahilan yang itu adalah dosa pelakunya berbuat dosa karena kejahilan, tidak tahu dampak dan bahaya daripada berbuat dosa. Sehingga kalimat ini adalah kalimat yang ringkas tetapi menyeluruh, mencakup segala perkara dosa-dosa, perbuatan, ucapan, dan berbagai aktivitas yang itu adalah dosa terlarang di Ramadan lebih-lebih larangannya. Sebagaimana dia terlarang di luar Ramadan. Dan bahwasannya perbuatan dosa berpengaruh merusak pahala dan kebaikan daripada puasa tersebut. Maka ini peringatan dan ini sesungguhnya agar melatih diri kita sehingga terbiasa untuk meninggalkan dosa-dosa. Diharapkan setelah Ramadan dia sudah asing dengan dosa-dosa itu tadi dan betul-betul malu dan jauh dari perbuatan tersebut. Maka jika ini terjadi, dia berhasil dalam puasanya menjadi orang yang al-muttaqin atau al-muttaqun. Berikutnya dibawakan di sini atau berpindah kepada permasalahan yang lain. Dan ini masalah besar, masalah rumit. Nah, yaitu tentang al-qadha bagi mayit yang semasa hidupnya pernah tidak berpuasa. Dibawakan di sini hadis Aisyah radhiyallahu anha yang diriatkan oleh Al Imam Al Bukhari dan Muslim. Man mata wa alaihi siyamun sama'an huwa liyuhu. Man mata barang siapa yang meninggal dunia meninggal dunia wa alaihi siyamun dia punya hutang puasa Maka kata Rasul, "Soma anhu waliyuhu." Maka walinya berpuasa untuknya. Walinya yang masih hidup berpuasa untuknya mengganti puasanya. Nah, hadis ini tidak masalah kalau hadis dhaif, tinggal kita katakan hadis, hadisnya dhaif. Tapi ini hadis apa? Sahih yang, dan ini perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi perintah ini tidak sampai kepada wajib. Kalau sahih adalah anjuran sunnah man mata barang siapa meninggal dunia wa alaihi siyam dan dia punya hutang puasa berarti yang punya hutang puasa siapa Hah? si mayit si mayit nah kita punya orang tua misalnya kita tahu dulu punya hutang puasa. Maka kata Rasulullah, "Sama anhu waliyuhu." Maka walinya yang masih hidup berpuasa untuknya. Apa puasa ini? Apa? Membayar hutang puasa yang ditinggalkan orang tuanya dulu ketika masih hidup. Nah, para ulama ikhtilaf tentang perkara ini. Sebagian menyatakan ini adalah kalau puasa nazar. Seseorang bernazar masih hidup kalau misalnya nah, bisa naik haji saya akan berpuasa pulang pulang haji insya Allah saya akan berpuasa saya bernazar kalau berhasil naik haji pulang haji saya berpuasa maka berangkat haji ditakdirkan Allah dan kembali. Ketika kembali haji, ini dia tenang-tenang hidup, merasa sehat dan seterusnya. Bukan tidak ingat dengan nazarnya, tetapi dia santai nanti saja. Qadar Allah mengalami kejadian meninggal dunia. Berarti dia punya hutang puasa apa? Puasa nazar. Sebagian ulama menyatakan ini hadis terkait dengan puasa nazar. Sebagian ulama menyatakan ini umum. Puasa Ramadan, puasa nazar, puasa kafara berlaku padanya hadis ini. Kenapa? Karena lafadznya umum. Yang berarti sebagian ulama yang menyatakan lafadz hadis ini umum bagi orang hutang puasa Ramadan, bagi si mayit yang pernah punya hutang puasa nazar atau punya hutang puasa kabara. Nah, walinya, ahli warisnya berpuasa untuknya. Karena lafaz ini lafaz yang umum. Man mata wa alaihi siyam. Dia punya hutang puasa, tidak dirinci puasa apa. Nah, maka masuk di dalamnya puasa Ramadan dan puasa yang lainnya yang itu adalah tentunya puasa yang wajib karena hutang itu adalah perkara yang wajib. Nah. Insya Allah detail perkara ini pembahasannya dibahas insya Allah besok mengetahui mana yang sahih, yang rajih, dari akwal para imah terkait tentang orang yang meninggal punya hutang puasa. Wallahu taala a'lamu bisawab. Ini yang bisa disampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu